Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahan dari kalimat ma ba'athallahu bihi rasul apa yang Allah mengutus rasulnya dengannya. Apa terjemahannya tadi? apa yang dibawa oleh Rasul dari Allah. Ini Allah mengutus Rasulnya membawa perkara tersebut. Siapa yang tersamar ajaran Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ada dua jenis manusia. Dua-duanya tersamar. Dia tidak tahu atau dia lupa, dia belum membaca satu perkara dari perkara-perkara ajaran Rasul SAW ada dua kemungkinan imma seorang dari golongan adilun orang yang adil wa imma zalimun atau bisa jadi dari golongan kedua yaitu golongan orang-orang yang zalim fal adil fihim alladhi ya'mal bima wasala ilaihi min atharil anbiya wa la yadlim ghairahu adapun orang-orang yang golongan pertama Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang sudah sampai sesuai dengan ilmu yang sudah sampai kepadanya dari asar-asar para nabi, peninggalan-peninggalan para rasul. dan tidak mendolimi orang lain. Apa yang dia tahu, dia kerjakan. Apa yang luput daripadanya, dia tidak tahu, ma'zurun fihi dia mendapat udur karena dia tidak tahu. Adapun golongan kedua, al-zalim alladhi ya'tadi ala ghairihi. Orang zalim yang berbuat zalim kepada selainnya, kepada orang lain. Ya'tadi menyakiti saudaranya. Wa aktsaruhum innama yadhlimuna ma'a ilmihim bi annahum yadhlimun. Dan kebanyakan golongan kedua ini adalah orang-orang yang mendolimi saudaranya sendiri dalam keadaan sadar bahwa dia sedang mendolimi saudaranya. Dalam keadaan tahu dia zalim. Mengapa? Karena banyak faktor. Bisa jadi karena hasad atau dengki, bisa jadi karena persaingan ambisi, bisa jadi karena kedudukan, karena ingin popularitas, ila akhirnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah datangnya kepada mereka ilmu. Artinya dalam keadaan tahu. Tidaklah mereka bertikai. Tidaklah mereka berselisih. Kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Mengapa? Sudah tahu itu salah, kok dia bersikeras memegangnya dan bersikeras menyalahkan saudaranya. Limana bagian bainahum. Karena ada bagi kedengkian. Karena ada bagi kebaliman wa illa falau salaku ma alimuhu minal adli aqarra ba'dhum ba'dha kata Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah kalau saja mereka menjalani jalan keadilan kalau saja mereka menjalani jalannya orang-orang yang adil yang bijak niscaya mereka akan bisa mengetahui mana hak mana batil la aqarra ba'duhum ba'dha. Niscaya mereka saling mendukung, tidak saling bertikai. Contoh, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, kal muqallidina li a'immatil ilm. Seperti para muqallid yang taklid kepada beberapa tokoh-tokoh ulama. Alladzina ya'rifuna min anfusihim annahum ajizun yaitu orang-orang yang sadar bahwa diri mereka ajiz, lemah, tidak mampu, bodoh. Kemudian taklid kepada tokoh panutannya. Ajizuna an ma'rifati hukmillahi wa rasulih. Mereka sadar bahwa mereka lemah. Tidak mampu untuk mengenali hukum-hukum Allah, tidak mampu untuk mengetahui hukum-hukum Rasulullah, fitil kalmasail dalam masalah-masalah tersebut. Fajalu a'immatahum nuwaban 'anil rasul. Mereka jadikan tokoh-tokohnya sebagai nuwab, wakil-wakil rasul. Sebagai pengganti-pengganti rasul. Walaupun kemudian mereka berkata para muqallidin tadi Hada ghayatu ma qaddirna alaih. Ini yang kami mampu. Hanya ngikut imam, ngikut ulama, titik. Kalau saja mereka punya keadilan, para mukallid-mukallid ini tadi, kalau karena bodoh tidak mampu mencari sendiri, akhirnya taklid. Kalau dia masih memiliki keadilan tidak zalim, la ya'tadi alaihi biqaulin wala fi'l maka dia enggak akan la yadhlim al-akhar tidak akan mendolimi orang lain tidak akan menyakiti saudaranya tidak akan dia memusuhi saudaranya biqaulin wala fi'lin tidak dengan ucapan tidak dengan perbuatan karena sadar saya ini cuma taklid sedangkan mereka taklid pada orang lain selesai Misla an yadda'i anna qawla muqalladahi muqalladihi huwa sahih. Seperti kezaliman berkata dan mengaku-ngaku bahwa apa yang diikutinya muqallad yang ditaklidinya. Tokoh yang ditaklidinya adalah sahih. Benar di atas kebenaran tanpa hujjah, tanpa burhan, tanpa bukti, tanpa dalil. Bila hujjatin yubdiha Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, tanpa hujah yang dia tampakkan. Ini buktinya, tidak ada. Pokoknya guru saya benar. Pokoknya tokoh saya benar. Tidak mungkin salah. Ini mulai boleh. Maka semua yang selain apa yang dikatakan guru saya, batil. Bahasa tenarnya di Indonesia, pokoknya apa jari kiai. Iya kan? Sama. Demikian pula mereka-mereka yang taklid pada satu ulama atau satu imam tertentu dari madhab atau satu tokoh tertentu mengatakan pokoknya saya apa kata fulan. Wa yadhummu man khalafahu. Kemudian mencerca, mencaci pendapat-pendapat yang lain dalam keadaan bila ilmin, tanpa ilmu. Ma'annahu ma'dzur Padahal mereka-mereka yang berbeda ma'zur, punya uzur. Paling sedikit sama dengan dia. Apa itu? Taklid. Cuma taklid dengan ulama yang berbeda. Bisa jadi lebih dari itu. Kamu taklid buta, dia taklid dalam keadaan melek. Saya ikut dia karena dia bawa dalil. Selesai. Gak tahu rinciannya apa. Ini masih agak mending tidak dinamakan taklid, dinamakan apa? Ittiba, ngikut ulama. Apalagi ternyata dia lebih alim dari itu. Dia tahu hujahnya, tahu dalilnya, tahu istimbat hukumnya, tahu taklil, alasan-alasannya. Berarti engkau menyalahkan orang yang lebih alim dari kamu. Ini kebaliman. Ikhwanifiddin, a'azakumullah kaum muslimin wabil khusus ahli sunnah rahimani wa rahimakumullah yang namanya perselisihan perbedaan ada dua jenis kata Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah thumma inna anwa' al-iftiraq wal ikhtilaf fil asli qismani kemudian yang namanya perbedaan-perbedaan ada dua jenis ada ikhtilafu tanawwu' Ada ikhtilafu tabad Ada ikhtilaf dalam bentuk tanawwu' Ada ikhtilaf dalam bentuk tabad Tanawwu' itu berbeda-beda ragamnya berbeda-beda macamnya tetapi tidak bertentangan ini ikhtilaf tanawwu yang kedua ikhtilaf tabad Ikhtilaf yang bertentangan satu dengan lainnya. Bisa, tidak bisa. Boleh, tidak boleh. Ini halal, tidak ini haram. Bertentangan. Tabad. Kita bahas satu persatu. Qala rahimahullah waqtilafut tanawwu'. Adapun yang pertama yaitu ikhtilaf dalam bentuk ragamnya. Memiliki wujud memiliki bentuk-bentuk. Yang pertama, ma yakunu kullu wahidin minal qawlaini awil fi'laini haqqan masyru'an. Bentuk pertama dari ikhtilaf tanawwu' adalah apa yang masing-masing pendapat atau masing-masing fi'il perbuatan atau ucapan dua-duanya disyariatkan. Dua-duanya disyariatkan. Yang berpendapat A disyariatkan, yang berpendapat B disyariatkan. Yang ini boleh, yang itu juga boleh. Ini ikhtilaf tanawur jenis pertama. Kama fil qira'at seperti pada bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ada beberapa dialek, ada beberapa qiraat. Yang para sahabat berbeda. Dari suku ini membacanya begini, dari suku yang lain membacanya berbeda. Makna sama. Kandungan sama. Tidak ada perbedaan. Hanya cara membacanya berbeda. Maka ketika para sahabat ada yang berselisih di hadapan Rasulullah SAW, zajarahumun Nabi, Nabi menegurnya. Nabi menegur mereka dengan kalimat kilakuma muhsin wala takhtalifu semua kalian bagus bacaan kalian semuanya benar jangan berselisih berarti ikhtilaf tadi ikhtilaf tanawwu ada yang membacanya demikian ada yang membacanya demikian ikhwani fid din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud mendengar beberapa orang membaca ayat yang dia dengar Rasulullah SAW membaca tidak seperti itu. Bukan maknanya, dialeknya berbeda. Maka langsung datang kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, si fulan membacanya begini, tidak membaca seperti engkau. Maka Nabi menyatakan kilakuma muhsin. Kalian kedua-duanya baik. Bacaan kalian dua-duanya bagus. Wala takhtalifa. Jangan kalian berdua berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Orang-orang sebelum kalian dulu mereka bertikai kemudian mereka binasa. Khana bin a'azakumullah saya terjemahkan bertikai. Karena kalau ikhtilaf kadang maknanya cuma berbeda. Berbeda kalau tidak bertikai dalam masalah yang seperti ini tidak mengapa. Kamu membaca dengan keraah waras, yang ini membaca dengan keraah uh, eh, yang lain, silahkan. Tidak perlu diperselisihkan, nggak perlu diributkan, nggak perlu pertikaian, nggak perlu pertikaian. Demikian pula seperti ikhtilaf fisifatil adzan. Ada yang adzan dengan adzan Abi Mahdurah. Ada yang adzan dengan sifat adzan Abdullah bin Zaid. Dua-duanya diriwayatkan, dua-duanya sahih, dua-duanya boleh. Kenapa harus diributkan? Ini ikhtilaf tanawur. Demikian pula masalah adat dan iqamah. Tentang masalah witir dan ganjil atau witir dan genap. Wal istiftah, bacaan-bacaan istiftah. Yang ini membacanya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Yang ini membacanya dengan Allah berkabirah, yang ini membacanya dengan Khonibinna'azakumullah. Tidak mengapa. Semua diriwayatkan dan semuanya sahih. Ini ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu'. Wa mahallu sujud sahih Mahallu sujud as sujud sahwi. Tempatnya setelah salam atau sebelum salam. Diriwayatkan setelah salam, diriwayatkan sebelum salam. Wa tashahud wa salatul khawf. Demikian pula bacaan Tashahud, Bacaan salawatnya. Juga ada sedikit perbedaan-perbedaan. Barakallahu fikum. Yang semuanya diriwayatkan. Demikian pula pada takbiratil id. Pada takbir-takbir hari raya. Ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Ada yang bacanya dengan demikian, ada yang bacanya dengan demikian. Silahkan. Selama itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Selama itu disyariatkan, biarkan. Masing-masing dengan apa yang dia dapatkan dari hadis-hadis. Mimma qad syuri'a jami'uhu. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah selanjutnya. Dari perkara-perkara yang disyariatkan seluruhnya. Wa in kana ba'du anwa'ihi arjah au afdal. Walaupun kadang-kadang yang satu lebih rajih dari yang lain atau yang satu lebih afdal dari yang lain. Toh tidak mengapa dia membaca yang mafdul. Kalaupun kamu ingin mengingatkan, kenapa enggak cari yang afdal? Silahkan, tidak dilarang. Dan itu bukan perselisihan dengan bahasa yang baik. Qad ahsana. Manintaha. Ila masami' Lakinni sami'tu. Silahkan. Telah bagus orang yang mengerjakan apa yang dia dengar. Kan bagus dia. Mengerjakan apa yang didengar dari hadis yang sahih. Qad ahsana manintaha ila Sebagaimana ucapan Ibnu Zubair rahimahullah. Jubair dengan jim, bukan dengan zai. Mengapa dia mengatakan seperti itu ketika menegur saudaranya? Karena dia tahu. Yang dikerjakan punya dalil. Ya, bagus. Kamu mengerjakan dalil itu bagus. Tidak seperti mereka yang beramal tanpa dalil. Kamu beramal dengan dalil, bagus. Tapi aku tahu yang lebih afdal dari itu. Yaitu hadis ini, hadis ini, hadis ini. Selesai. Fa in sami'a minhu fadak wa illa fala alaih. Kalau dia mendengar ucapanmu alhamdulillah, kalau tidak mau, fala alaik, kamu tidak salah. Kamu sudah menyampaikan. Ikhwani fiddin azakumullah. Ini barakallahu fikum jenis pertama dari ikhtilafu tanawur. Berselisih tapi perbedaan ragam saja. Thumma tajid li minal ummah fi ikhtilaf mau awjabak titar. Namun sayangnya, kamu dapati kebanyakan manusia, kebanyakan umat ini dalam masalah yang seperti ini, ikhtilafut tanawwu' yang kedua-duanya disyariatkan ternyata terjadi perselisihan pertikaian ma'aujaba ketital sampai mereka saling berperang ini berlebihan melampaui batas tawaifa minhum ala syaf'il iqamati wa itariha. Mereka saling berperang dua golongan hanya karena masalah genap adan atau ganjil. Genapnya komat atau ganjil. Berperang atau hampir berperang. Adan itu genap. Berarti akhir adan. La ilaha illallah. Jangan satu. Dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Genap semua. Ngotot. Mengapa? Karena dia dengar tentang genapkan azan. Witirkan komat. Maka ketika komat, mereka katakan harus satu semua. Jangan dua takbirnya. Allah Akbar. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad Rasulullah. Hayal salah, hayal falah. Qad qamatis salah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Khotbah sholat juga satu, takbir juga satu. Bertikai lagi. Apa yang mereka pegang? Hadis. Ganjilkan komat. Sedangkan mereka juga mengatakan saya membaca hadis bahwa komat itu begini. Alhamdulillah bertikai, hampir berperang. Wa nahwu dzalika wa hadza ainul muharram. Ini adalah inti keharaman, perkara yang dilarang. Wa kada tajid kathiran minhum fi qalbihi minal hawa. Demikian pula kebanyakan perkara-perkaranya bukan hanya ikhtilafnya, tetapi ternyata di hati mereka sudah ada hawa. Hawa nafsu, emosi. Minal hawa li ahad hadihil anwa punya kecenderungan pada salah satu dari bentuk-bentuk tadi. Wali'urad anil akhar dan menolak yang lain. Wanahi anhu bahkan melarang. Hakikatnya berarti orang ini tadi yang bertikai berarti orang tadi tidak menerima seluruh hadis. Tidak menerima seluruh sunnah tidak menerima seluruh syariat. Misalnya istitah, istiftah, doa istiftah ada tiga misal. Dia ambil satu, dia salahkan semua yang lain. Artinya dia mengambil satu sunnah, menolak sunnah yang lain. Bukankah yang lain juga ada sunnahnya? Ada dalilnya, ada hadisnya. Bukankah yang ketiga juga ada sunnahnya? Berarti kamu menerima yang satu, melarang yang lain. Mendukung yang satu, menentang yang lain. Padahal sama-sama sunnah. Ini kesalahan mereka. Ma dakhala bihi fi manaha anhu nabi. Akhirnya mereka masuk ke dalam apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis tadi. Hadis riwayat Bukhari. Rahimahullah. Kata Syekhul Islam dalam Iqtidal Suratul Mustaqim. Rahu Muslim. Allahu Ikhwani fiddina azakumullah Nabi menyatakan dalam hadis tadi. Wala takhtalifu. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Jangan berselisih, jangan bertikai. Orang terdahulu berselisih, bertikai, kemudian mereka binasa. Jenis yang kedua dari ikhtilafut tanawwu'. Wa minhu ma yakunu kullu man minal kullun minal qaulin minal qaulaini huwa fil ma'na al qaulil akhar Di antaranya jenis ikhtilaf tanawwu' adalah apa yang dua pendapat, dua ucapan sesungguhnya satu makna. Lakin al-ibaratan mukhtalifatan tetapi ungkapannya berbeda. Ini lebih parah lagi kalau sampai dijadikan alasan perselisihan. Lebih fatal kalau dijadikan alasan pertikaian. Karena ternyata sama. Hanya ungkapannya berbeda. Tidak bisa. Ini murtad hukumnya. Tidak. Bukan murtad. yuk tetel. Salah satu ayam. Wa intaba wa illa duribat unuku. Murtad sama ini. Ini sama. Apa bedanya? Tetapi karena jahil, karena kebodohan pada kedua belah pihak, menganggap murtad itu bukan yustatab. Yustatab itu bukan murtad. Padahal murtad itu hukumnya yustatab. Itu maknanya. Karena beberapa ulama ketika ditanya apa hukumnya perkara ini. Dikatakan kufran. Perkara ini kufran. Yustatabu fa'iluhu. Kufur. Diminta taubat pelakunya. Sedangkan ulama lain ditanya, apa hukum perkara yang sama ini? Dikatakan murtad keluar dari Islam. Yang dimaksud oleh mereka sama, bahwa hukumnya murtad. Tetapi orang yang melakukan hal-hal yang menyebabkan riddah, harus ada istitabah. Harus ada istitabah. Yustatab wa intab wa illa duribat unuku. Oleh penguasa. Diminta taubat. Tiga hari. Kalau mau taubat, kalau tidak, maka dihukumi dengan hukum pancung. Oleh penguasa. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab kita. Berarti jenis kedua ikhtilafu, ikhtilafu tanawu' adalah apa yang masing-masing ucapan sesungguhnya semakna. Hanya ungkapannya berbeda. Kama qad yaktalif katsirun minan nasi fi alfadhil hudud seperti berselisihnya mereka tentang lafat-lafat hukum had. Yang tadi kita contohkan itu hukum had namanya. Yustatab wa intaba duribat ya. Yudrob. Kata yang lain cambuk. Enggak, pukul. Dia kira pukul itu begini. Ya. berbisaut nah, maknanya cambuk atau siyagul adillah. Atau bentuk-bentuk dalil. Dalil ini sama. Semakna. Hanya saja dalam riwayat rawi fulan, kata-katanya begini. Dalam riwayat yang lain, kata-katanya berbeda. Kemudian saling membodohkan satu dengan lain. Engkau jahil, tidak mengerti hadis. Lafaznya tidak seperti itu. Wah, dengan gagahnya. Lafatnya seperti ini. Memang kamu jahil, tidak hafal hatta arba'in nawawiyah. Masya Allah. Padahal dia juga nggak hafal. Karena nggak tahu lafadz yang dibaca oleh saudaranya. Dia nggak tahu kalau itu lafadz sahih. Bertikai pula. Padahal ikhtilafnya tanawur. Lafatnya berbeda makna wahid. Maknanya sama. Bahkan dua-dua lafadz itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Ini siyagul adillah wa ta'bir anil musammayat atau perselisihan dalam mengungkapkan istilah. Beberapa ulama berbeda mengistilahkan sesuatu. Yang satu menyebutkan anggur saja maknanya homer dibikin dari anggur. Baik. Yang satu menyebutnya homer terjadi pertikaian, perselisihan. Atau yang satu menyebutkan nabi, nabi itu jus korma. Ya halalan toyiba. Tetapi yang lain menyebut nabi itu lain. Terjadi ikhtilaf. Karena perbedaan lafat-lafat. Ikhwani azakumullah. Kalau maknanya sama yang dimaksud atau lafadznya berbeda tapi yang dimaksud sama, selesai masalah. Kalau saja mau sabar sedikit dan merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Thumma jahlu awil zulmu yahmil ala hamdi ihdal maqalataini wa dhammil ukhra. Kemudian kebodohan. Kembali kepada ucapan Ibn Abdul Aziz rahimahullah Thummal jahlu awil zulm. Kemudian kebodohan ini atau kedoliman ada dua kemungkinan. Kemungkinan karena bodoh, kemungkinan karena zalim. Wa ahlahuma mur kama yuqal. Ahlahuma mur yang paling manisnya pahit. Bodoh juga pahit apalagi zalim. Nah ini pas kena kalimat In kunta tadri fatilka musibah wa in kunta la tadri fal musibatu a'zam. Atau in kunta la tadri fatilka musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau tahu, ah, kalau engkau tidak tahu, itu musibah. Dan ini bodoh, ini jahal. Kalau engkau tidak tahu, itu musibah. Kenapa tidak tahu nyala-nyalakan orang lain? Dengan kebodohanmu. Baik. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau tahu berarti engkau lebih jelek lagi. Musibahnya a'zam, lebih besar. Mengapa? Sekarang zalim. Zulm. Ya memang saya tahu dari riwayatnya, tapi jangan jangan sampaikan. Ya. Apa maknanya? Zalim. Al-jahlu awil zulmu, kebodohan atau kedoliman sering membawa pada istilah yang seperti ini, yang sesungguhnya tidak berbeda, sama. Ya khomer itu yang dimaksud inab oleh ulama imam fulan. Sama. Yang disebut dengan nabi itu juga khomer. Selesai. Tapi ada, itu nabi dalam istilah lain. muslimin rahimani wa Akhirnya kebodohan dan kedoliman membawa untuk memuji satu pendapat dan mencerca pendapat lain padahal kedua-duanya kandungannya sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun ikhtilaf yang kedua, ikhtilafu tabad. Ikhtilaf yang bertentangan. Berarti tadi ikhtilaf tanawu ada dua jenis. Yang satu jenis yang masing-masing disyariatkan. Yang kedua Beda istilah saja. Maknanya sama. Amma ikhtilafu tadad. Adapun ikhtilaf yang tadad, yang kontradiksi. Fahuwal qawlani al-mutanafiyan. Maka itu adalah dua pendapat yang saling bertentangan. Imma fil usul wa imma fil furu'. Bisa dalam pokok-pokok agama, bisa pada cabang-cabangnya. عند jumhur الذين yaquluna al-musib wahid. Menurut jumhur para ulama yang berkata bahwa kebenaran itu hanya satu. Wal khatbu fi hadza ashad. Tentunya perkaranya lebih dahsyat. Bagi mereka yang berpendapat kebenaran cuma satu, maka lebih dahsyat lagi perkaranya. Lianna al-qawlaini yatanafayan. Karena dua pendapat tadi saling bertentangan. Saling kontradiksi. Tidak mungkin diterima dua-duanya. Tidak mungkin. Ini bilang jangan, ini bilang kerjakan. Ini bilang boleh, ini bilang tidak boleh. Ini bilang halal, yang ini bilang haram. Pertentangan. Nggak mungkin bisa diterima kedua-duanya. Harus dirocihkan salah satunya. Lakin najid kathiran min haula'i. Qad yakunul qawlul batil alladhi ma'a munazi'ihi fihi haqqun ma atau ma'ahu dalilun yaqtadi haqqan ma tetapi kita dapati kebanyakan manusia kadang-kadang memiliki ucapan yang batil melawan lawannya yang fihi haqqun ma tetapi lawannya punya haqqun ma sebagian hak, bukan seluruhnya. Au ma'hu dalilun yaqtadi haqqan ma atau dia punya dalil yang memiliki haqqan ma. Miliki dalil yang mengandung kebenaran satu sisi, sebagian. Misalnya, dia berpendapat dengan pendapat yang salah. Berdalil dengan dalil yang benar Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin terjadi karena kesalahan atau kebodohan atau salah istinbat ila akhir. Maka ketika kamu membantah, hati-hati, jangan kebablasan. Pendapatmu salah. Ucapanmu benar, apa dalilmu benar. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kalimatu haqqin wa aradu biha batil. Kalimatnya hak, tapi yang mereka maukan kebatilan. Lihat, Jangan kalian kebablasan. Akhirnya membantah kebenaran. Ucapan batil. Loh tapi dia membawa dalil. Dalil batil. Itu hadis. Hadis apa itu? Hadis daif. Hadis palsu. Hadis. Loh, loh, loh itu hadis sahih. Kenapa dibatilkan? Kenapa dipalsukan? Kenapa dikatakan begini begitu? Munkarilah akhirnya. Berarti kamu membantah kesalahan sekaligus membantah kebenaran. Karena kebodohan maka hendaklah berbicara dengan ilmu dan dengan kehati-hatian ekstra. Karena masalah ini masalah agama. Masalah agama akan ditanya di hadapan Allah yang qiyamah, akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak ada perkara yang kecil kalau berkait dengan agama. Ketika ada seorang yang tanya kepada Imam Malik di hadapan penguasa, "Wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang ini?" Imam Malik mengatakan, "La adri, aku tidak tahu." Orang itu heran. Nah tadri, wa anda imam? Engkau tidak tahu? Padahal engkau imam. Ini perkara-perkara yang remeh, perkara kecil. Masa engkau tidak tahu? Ketika dikata perkara remeh, ketika dikatakan perkara kecil, Imam Malik marah. Marah dan berkata tidak ada dalam agama Allah perkara yang kecil semuanya akan ditanya di hadapan Allah Al qiyamah sehingga hati-hati ucapkan dengan kehati-hatian. Bahwa apa yang kamu pakai tidak tepat. Istinbatmu keliru, salah. Ayat itu tidak ke sana, hadis itu tidak ke sana. Para imam mengatakan begini dan begini terhadap ayat ini, terhadap hadis ini. Didudukkan. Hadis ini kemana, ayat ini kemana. Jangan sembrono. Dan ini termasuk jenis kesabaran. Sabar Jangan langsung kamu sikat semuanya. Kadang-kadang dia memiliki kebatilan, tetapi padanya ada hakun ma, ada sebagian kebenaran. Atau yang ini berpegang dengan kebenaran, tetapi ma'ahu kebatilan ma. Mungkin, sangat mungkin. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق kadang-kadang pendapat yang batil yang ada pada lawan yakni lawan bertikai ternyata mengandung hakun ma mengandung kebenaran sebagian atau bersamanya ada dalil tadi haqqan ma yang menunjukkan haqqan ma fayarudul haq ma'al batil Akhirnya orang itu menolak kebenaran bersama kebatilan tadi. Maunya menafikan kebatilan. Akhirnya haknya ikut tersikir. Tetapi lihat ucapan imam tokoh tabi'in tadi Ibn Jubair rahimahullah yang berkata bagus engkau berpegang dengan hadis yang sahih itu bagus tetapi ada hadis lain masalah apa itu masalah ruqyah ketika dia berkata aku tersengat tersengat binatang buas apa yang kamu lakukan aku minta dirukyah Mahamalah ala dalik. apa yang membawamu berbuat seperti itu kok minta dirukyah apa dalilnya Mahamalah ala dalik. dia pembicaraan salam, ilmiah Mahamalah ala dalik. dia menjawab hadisun haddatsani sya'bi disampaikan kepadaku dari Syabi bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan la ruqyata illa min ainin au huma. Tidak ada rukyah yang mujarab kecuali untuk ain penyakit yang sebabkan mata dan tersengat. Huma adalah demam yang sebabkan gigitan binatang buas. Ini dalilnya dia. Iman benar atau salah? Fihi haqqun ma. Ada kebenaran yang terkandung di dalamnya karena dia memakai rukyah dengan dalil rukyah. Berarti boleh rukyah untuk apa? Untuk tersengat binatang buas. Saya tidak salah. Dia sangka. Ternyata menurut Ibn Jubair ada kekeliruan di sana. Ya. Bagus. Engkau berpegang dengan dalil, bagus. Kau tintaha ila Engkau berakhir pada apa yang kau dengar. Lakinni sami'tu, tapi aku mendengar anfulan anfulan disebutkan hadis tentang 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa azab ditanya siapa mereka Nabi menjawab humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun mereka itu adalah orang yang tidak pernah meminta diruqyah tidak pernah dia memakai pengobatan dengan kai dan nggak pernah bertatoyur menganggap sial pada sesuatu dan mereka selalu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan bahwa pendapatmu tadi tidak tepat. Ada pendapat yang lebih tepat, yaitu kalau meminta dirukyah tidak boleh. Lihat, mau membantah, tetapi dibenarkan dulu sikapnya yang benar. Engkau berpegang dengan dalil itu bagus. Tetapi ada dalil yang lebih sahih, bukan bukan hanya lebih sahih, yang menunjukkan lebih utama untuk tidak meminta dirukyah. Lebih afdal. Ikhwan fillah azakumullah alhamdulillah. Ini adalah pembicaraan di antara orang-orang yang berilmu. Berbeda dengan pertikaian di antara orang-orang yang bodoh. Assalamualaikum salam al-afiyah Subhanakallahumma hamdik an la ilaha anta wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.